Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-26 dengan judul Layu yang Terkembang Ide cerita Cece Suhyar Pengarang cerita Tisar Sponsen Teknik dan montase Yadi Enos Musik oleh Hari Sabar Dengan sutradara Thomas Age Pada seri yang ke-19 ini menampilkan Iwan Dahlan sebagai Panggiling, Sunario sebagai Kipandan, Ana Sampayon sebagai Lastri, Chandra sebagai Bintarung, dibantu oleh Anis, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. yang lalu diceritakan, Anting Bulan berhasil mempengaruhi Lastri, wanita yang hampir bernasib sama dengannya, hingga membunuh suaminya dengan tangannya sendiri. Dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan, Anting Bulan mulai mempersiapkan rencananya untuk mengumpulkan wanita yang masih gadis untuk dijadikan pengikut perguruannya yang diberi nama Perguruan Kembang Hitam. benar, Lastri. Aku hanya akan membawa kemari gadis-gadis saja. Uh, tetapi bagaimana dengan engkau sendiri? Apakah engkau telah mempunyai anak di desamu? Saya baru saja menikah, Nyai. Baru enam bulan. Tetapi suami saya telah tergoda oleh wanita lain. Benar-benar memalukan. Saya adalah wanita yang... Hentikan tangismu itu, Lastri. Ini adalah peringatanku yang terakhir. Aku tidak ingin melihatmu menunjukkan kelemahanmu. Ingat, jika kau masih juga menunjukkan kelemahanmu, aku akan mengajarmu. Aku akan menghukummu dengan seberat-beratnya. Baiklah, Nyai. Saya berjanji. Saya berjanji untuk menjadi wanita yang tegar sebagaimana Nyai. Hmm, bagus. Bagus, Lastri. Bagus. Aku suka dengan sikap itu. Jadilah seorang wanita yang tegar. Jangan tunjukkan kelemahanmu, apalagi terhadap kaum pria. Ah, kelak, aku akan memberikan pelajaran berbagai macam ilmu kepandian yang dapat membuatmu mampu untuk berdiri, tengadah, dengan tanpa memiliki rasa rendah diri di hadapan seratus pria sekalipun. Nah, sekarang beristirahatlah, tidurlah. Besok siang, Tempat ini sudah akan dipenuhi oleh teman-temanmu dari desa Haurgelis. matinya. Aku akan merubah masa depanku bersamanya. Oh. Aku mendengar Isak tertahan di sudut sana. Siapakah yang menang? itu bisa terjadi? Apa sesungguhnya yang telah terjadi pada dirinya? Nyai yang begitu tegar dan sangat menakutkan Terisak-isak seperti itu Kedua gadis ini Oh, lihat sih, endah Nah, apakah aku tidak salah membawa mereka? Dari percakapan mereka di sungai, aku yakin Mereka adalah dua orang gadis Iya, mereka adalah dua orang gadis mereka belum bersuami. Ah, lihat sih, Endah. Eh, mengapa? Ah, mengapa mereka tidak dapat berbicara, Nyai? Ah, iya, aku belum membebaskan totokannya. Hup, hup, hup. kau, eh, oh, kau pastilah hantunya Lastri. Uh, uh, uh, jangan, jangan ganggu aku, Lastri. Jangan bunuh aku. Uh, uh, jangan bunuh aku lihat sih, aku Lastri. Kenapa kau jadi takut seperti ini? Aku kawanmu, Lastri. Tidak, tidak mungkin. Lastri telah tewas. Lastri telah tewas dibunuh suaminya. Dan kau, kau adalah hantunya yang telah membunuh suaminya. Aku memang telah membunuh Kakang Bintarung, Natsi. Tapi aku adalah Lastri kawanmu. Aku bukanlah hantu. Kau pasti adalah hantunya. Jika tidak, mana mungkinlah Lastri dapat membunuh Kakang bintaro hanya dengan cengkraman jarinya. Dan ah, wanita ini juga adalah hantu yang telah membawaku terbang. Hah, kau, kau hantu jahat. Hah, lepaskan aku. Hah, biarkan aku kembali ke desaku. Dengarlah aku, Enda. Yatsi, wanita ini adalah seorang pendekar wanita yang sakti mandraguna. Dia yang telah mengajariku bagaimana caranya membunuh laki-laki yang jahat dan sombong. Dan saat ini, Nyai penolongku ini berniat untuk membuat sebuah kelompok khusus. Beliau berniat membentuk kita semua, kaum wanita menjadi perkasa. Dengan belajar darinya, kita kelak akan menjadi wanita yang tangguh, yang tidak akan dapat dibuat semena-mena oleh kaum laki-laki. Ah, ah, ah, tidak, aku tidak mau tinggal di tengah hutan seperti ini bersama kalian. Aku juga tidak mau. Biarkan aku kembali. Lepaskan aku. Lepaskan. Maaf, Lastri. Aku tak ingin mendengar rengekan dua anggota dari kelompok kita. Tugasmu untuk merawatnya dan memberinya makan. Seret dan letakkan dua anggota baru ini di dalam suasana Baik, Nyai. Pada saat yang bersamaan, tak jauh dari desa Haurgelis, perbatasan wilayah Kawali dan Indraprasta, terjadi sebuah pertempuran yang hebat antara pengawal perbatasan Indraprasta di bawah pimpinan Panglima Panggiling dengan pengawal perbatasan Kawali. Kalian semua harus mati sebagai balasan dari sikap kalian yang membunuh secara membabi buta. Membunuh secara serampangan saja. Kalian, justru kalian yang gila. Ya, tidak tahu menahu masalah kematian prajurit perbatasanmu. Ah, kau boleh tidak mengaku, tetapi kalian semua harus mati saat ini juga. Hanya. 25 orang pengawal. Agaknya tak dapat lagi menahan desakan 30 prajurit Indah Prasta yang nampak lebih tangguh dan terlatih. Hot! Aku harus memerintahkan pasukanku untuk mundur dan menyelamatkan diri. Hoi, mundur! Mundur! Selamatkan diri kalian!

Kejar mereka! Desna, kejar! Dan balaskan kematian teman-teman kalian! Ya, ya, ya! Kipang bersama dengan para pengawal perbatasan Indra Prasta mengejar sekelompok prajurit Kawali menuju arah timur. Sampai akhirnya menjelang sore hari, mereka tiba di sebuah desa kecil, yaitu Desa Haurgelis. Kita periksa desa ini. Jika tidak bertemu juga, kita harus segera kembali. Kita sudah terlalu jauh masuk ke dalam wilayah Kawali. Ayo, masuk dan cari mereka di setiap sudut rumah. Hei, mari kita terus masuk ke dalam desa ini. Kau masuk ke rumah itu. Aku akan memeriksa rumah yang ini. Hei, Lodra, berhati-hatilah. Jangan khawatir. Aku akan dapat menebas dua leher orang kawali sekaligus dengan pedangku ini. Oi, oi, buka! Buka pintu! Kami para prajurit Indra Prasta datang untuk mencari buronan kami. Ada apakah? Tuhan mengetuk keras-keras pintu rumah kami. Ah, keluarlah kalian semua. Kami para prajurit dari Indra Prasta akan memeriksa setiap rumah kalian di sini. prajurit muda dari Indraprasta yang dipanggil dengan nama Lodra itu masuk ke setiap bagian sudut dari rumah penduduk yang dicurigainya. Tetapi ketika ia membuka bagian belakang dari rumah tersebut, kelebat sinar pedang menebas dadanya hingga nyaris terbelah. Prajurit muda itu berteriak menolong dan berlari dengan darah bercucuran keluar rumah. makan di sini, Ki. Ah, Woi. dia di sana. di sana. Mereka di sana. Oh, rupanya kau bersembunyi di tempat ini. Hmm, baiklah. Agaknya aku harus mengadu nyawa denganmu, hai Indra Plaster liar. Ya, iya. Aku memang liar. Dan karena itu, kalian semua akan merasakan keliaran kami. Hei! Balaskan dendam kalian semua pada mereka. Bunuh seluruh isi desa ini. Mereka adalah pendusta yang telah menyembunyikan buronan kita. Bunuh semuanya. Ayo, bunuh! Ayo, bunuh seluruh isi desa ini! Kipang Giling mengamuk bersama para pengawal perbatasan Indraprasta mereka membunuh hampir seluruh penduduk desa Haurgelis. Dan tanpa diketahui seorang pun, dari balik sebatang pohon yang besar, sepasang mata memperhatikan keramaian yang terjadi di desa tersebut. Ayo, bunuh! Bunuh semua di Mereka membunuh para penduduk, tidak terkecuali para wanita. Setan Kalian semua memang pantas mampus. Hup! Segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bah. Panas. Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Melihat kekejian sikap para prajurit Indra Prasta terhadap para wanita, Anting Wulan tak dapat lagi menahan diri. Ia mengamuk, membabat para prajurit Indra Prasta maupun Kawali. Oh, siapakah wanita itu? Jago dari Kawalika. oh, celaka. Wanita itu juga membunuh para prajuritku. Oh. Ah, siapakah dia? Oh, celaka. Dia kini menyerangku. Kalian berdua pun harus mampus. Kalianlah yang pasti menjadi biang malapetaka pembunuhan wanita-wanita itu. Anting Wulan mengamuk tanpa memberikan sedikitpun kesempatan pada Panglima Panggiling dan Kilamun dan beberapa jurus kemudian keduanya telah tergeletak dengan berlumuran darah. Tetapi tidak beberapa lama, mayat-mayat yang menjadi korban pedang ular Mas Anting Wulan hancur musnah secara perlahan-lahan. Dan yang tinggal di sekitar tempat tersebut hanyalah korban yang lebih dulu tewas sebelum Anting Wulan melibatkan diri. Dan di sudut pondok yang tak jauh dari Anting Wulan, sekelompok penduduk desa Haurgelis yang tersisa berdiri memandang anting wulan dengan penuh rasa terima kasih. Beberapa laki-laki yang tersisa bersama dengan belasan kaum wanita perlahan-lahan menghampiri anting wulan. Tempat ini sudah bukan merupakan tempat yang aman bagi kalian. Ikutlah aku. Ah, siapakah engkau ini, Nyai? Seorang dewi kah yang sanggup membantai mereka, para prajurit tangguh dari Indra Prasta? Aku telah ah. menyelamatkan nyawa kalian. Karena itu, kalian semua adalah milikku. Ikutlah aku. Cepat! Dan jangan membuat aku kehilangan kesabaran. Cepat! Sebelum kalian juga menjadi korban keganasan pedang. Oh, iya, iya. Baik, Nyai. Baik. Apa yang diinginkan Nyai penolong kita? Dengan hati berdebar-debar, setelah melihat berbagai macam kejadian yang mengerikan, para penduduk desa Haurgelis melangkah mengikuti anting wulan masuk menuju hutan loyang. Astri, rupanya engkau berada di sini, anakku. Mundur! Mundur ke orang tua! Lastri, menyingkir. Dan jangan dekati laki-laki itu. Oh, tetapi, Nyai, Lastri itu adalah anakku. Dia kini adalah muridku. Menyingkirlah kalian semua. Duduk menjauh di sana. Dengarlah. Kini kalian semua adalah warga dari perguruan Kebang Hitam. Perguruan yang baru aku dirikan. Kalian para wanita suka atau tidak suka, akan menjadi murid utamaku. Dan semua kaum laki-laki yang berada di tempat ini akan kujadikan pengawal dari perguruan kebang hitam. Kalian semua kaum lelaki harus menyadari kedudukan kalian di sini adalah di bawah kaki kaum wanita. Suka atau tidak suka, kalian harus menerimanya. Siapapun juga yang tidak menerima keputusan ini, kematianlah ganjarannya. dadanya berdebar mendengarkan keputusan yang tidak dapat diterima oleh akal sehatnya. Sementara itu, para penduduk desa lainnya yang mengetahui kehebatan dan kekejaman wanita yang telah menolongnya, diam terpaku. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-26 dengan judul Layu yang terkembang yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa. Pada seri yang ke-20 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Prabu Purbaya, Yuni sebagai Cempaka, Mogan sebagai Kumara Dewa, Kris Urspon sebagai Raden Sakapalwakuna, Chandra sebagai Bintarum, Anas Sambayun sebagai Lastri, Sunario sebagai Kipandan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Mulan yang tengah berusaha mengumpulkan gadis-gadis dari desa Haurgeli secara paksa melihat kehadiran dua pasukan yang bertempur di desa tersebut. Pasukan Indra Prasta yang mendendam dengan orang Kawali menumpahkan dendamnya itu tanpa kecuali. Para penduduk di pantai tanpa rasa kasihan, baik itu laki-laki tua maupun kaum wanita dan anak-anak. Anting Wulan yang melibatkan dirinya mengamuk membabat seluruh prajurit Indra Prasta maupun Kawali. Dan kemudian mem... Lastri, oh, Lastri anakku, oh, rupanya engkau berada di sini, nak. Mundur ke orang tua. Oh. Menyingkirlah dari tempatmu itu, Lastri. Jangan kau dekati laki-laki itu. Oh, tapi Nyai, Lastri itu adalah anakku. Dia adalah muridku. Murid perguruan kebang hitam. Menyingkirlah kalian semua duduk di tanah lapang itu dan dengarkan kata-kataku. Mari duduk. Jangan melawan wanita. Dengarlah, mulai hari ini kalian semua adalah warga dari perguruan kebangkitan. Aku akan menentukan urutan dan tingkatan yang ada dalam perguruan ini. Kalian para wanita, suka atau tidak suka, adalah murid utama dari perguruan kembang hitam. Dan semua laki-laki, tidak terkecuali mereka yang mempunyai hubungan darah ayah dan anak, mereka adalah pengawal dari perguruan kembang hitam yang sekaligus merupakan pembantu dari kaum wanita yang menjadi murid utama dari perguruan kembang hitam. Suka atau tidak suka, kalian semua harus menerima keputusanku siapapun juga yang tidak menerima keputusanku itu, mati adalah ganjarannya dan Lastri adalah pembantu utamaku. Kalian semua dapat mendengarkan perintahnya sebagaimana perintahku. Mengerti? Ya, mengerti. Hmm. Lastri, kali ini kita mempunyai banyak tenaga. Pergunakanlah tenaga itu dengan sebaik-baiknya. Terutama tenaga kaum laki-laki untuk mendirikan pondokan bagi warga dari perguruan kembang hitam. Baik, Nyai. Saya akan melakukan semua perintah dan rencana Nyai. Rencana kita, Lastri. Kau adalah bagian utama dari perguruan ini, di samping diriku. Ah, terima kasih, Nyai. Terima kasih atas kepercayaan yang sedemikian besarnya yang Nyai berikan padaku. Lakukanlah segera. Dan ingat, batasi hubungan kalian kaum wanita dengan kaum laki-laki di perguruan ini. Saya akan menyampaikan aturan itu pada mereka, Nyai. Aku akan beristirahat dan menunggu Kayan, putraku. Oh iya. yeah. Dia sedang tidur ketika Nyai datang membawa para penduduk haur gelis. Baiklah, lakukanlah tugasmu dengan sebaik-baiknya. yang berhasil menyelamatkan diri tiba di istana Kawali. Tanpa unggah-ungguh lagi, ia menerjang masuk ke dalam istana untuk menemui Baginda Kumara Dewa junjungannya. Sementara itu beberapa penjaga gerbang mengejarnya. Demikian juga pengawal dalam istana yang dilangkahinya mengejarnya hingga tiba di ruang dalam istana Kawali. Berhenti! Apa yang terjadi di sini? Mengapa kalian membuat ribut di dalam istanaku? <laughs> Ampun tuanku, hamba yang bersalah. Hamba yang memasuki istana ini tanpa izin dari pengawal dalam. Ampunkan hamba tuanku. Sesungguhnya lah hamba datang untuk menyampaikan berita yang sangat penting. Aku ingin tahu berita apa yang kau bawa hingga kau bersikap lancang, liar dan tidak tahu aturan. Katakanlah, Mungkin nilai beritamu itu akan dapat melepaskan dirimu dari hukuman yang akan kuberikan. Uh, uh, sesungguhnya lah, telah terjadi sesuatu di perbatasan Kawali dan Indraprasta. Ah, Hah? Apa itu? Katakan cepat. Seluruh pengawal perbatasan yang dipimpin oleh Panglima uh, Lamun tewas. Hamba adalah satu-satunya yang berhasil meloloskan diri dari amukan prajurit Indra Prasta. Hah? Prasta? Ia menyerang prajuritku. Setan! Wah, heh, coba kau ceritakan sejelas-jelasnya. Apa sesungguhnya yang telah terjadi di perbatasan? Uh, uh, siang kemarin, kami di pos penjagaan perbatasan Kawali dan Indra Prasta dikejutkan oleh kedatangan Panglima Panggilingan dan 30 orang prajuritnya. Ia datang dan meminta pertanggungan jawab dari prajurit Kawali yang menurutnya telah membunuh enam orang prajurit Indra Prasta. Kilamun Pimpinan kami tentu saja tidak bisa menerima fitnahan yang mengada-ada itu. Tetapi karena memang pada dasarnya orang-orang Indra Prasta datang dengan persiapan perang, maka terjadilah pertempuran. Oh, kami tidak mampu menghadapi desakan prajurit Indra Prasta. Kami ditarik mundur, tapi uh, mereka mengejar terus. Hamba lari terpisah dari kelompok. Hamba bersembunyi, dan ketika merasa sudah aman, hamba keluar dan mencari kelompok hamba hingga tiba di desa Haurgelis. Di sana hamba menemukan beberapa mayat prajurit Kawali dan Indra Prasta. Tapi hamba dapat menyimpulkan bahwa seluruh pasukan pasti tewas karena hamba melihat puluhan warga desa tewas terbantai. Setan! Indra Prasta kejam! Jika saja Kilamun masih hidup, Tentu beliau tidak mungkin membiarkan para prajurit Indra Prasta membantai penduduk yang tidak berdosa, walaupun harus mengorbankan nyawanya. Indra Prasta mengira bahwa mereka adalah puncak kekuatan di tanah Pasundan setelah berhasil menggulung Galuh pada masa pemerintahan Prabu Sora. Hmm, aku akan buktikan, Kawali tidak bisa dibuat main-main. Kami adalah orang-orang yang memiliki martabat yang tinggi. Kami orang-orang Kawali tidak bisa dihina dan dipermainkan. Awas, tunggu pembalasanku pancar dumu. Kita buktikan siapa sesungguhnya yang lebih perkasa, Kawali atau Indra Prasta. Tuanku Kumaradewa, Indra Prasta memang keterlaluan. Kita akan mengambil tindakan tetapi apakah tidak sebaiknya kita memberitahukan dahulu Prabu Purbaya dari kerajaan Sunda yang merupakan junjungan tuanku, penguasa 12 negara? Hmm. Aku harus segera mengambil tindakan Paman Linggarusi. tetapi iya, kata-katamu benar. Aku akan mengirim utusan untuk mengabarkan rencanaku ini pada beliau. tetapi keputusanku telah tetap. Aku akan menyerang Indra Prasta secepatnya. Tariklah pasukan dari setiap kota, Paman. Dalam dua hari ini, aku sudah ingin semuanya siap di alun-alun. Itu adalah keputusan yang sebaik-baiknya, Tuanku. Karena siapa tahu, Baginda Purbaya, Sang Raja Soya mempunyai jalan pemecahan yang sebaik-baiknya untuk menghindarkan perang ini. Tetapi dapat menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya, memberikan kepuasan pada kita dan memberikan ganjaran pada Indra Prasta. Ah, Perang akan tetap terjadi, Paman. Periksa pasukan kita, Paman. Aku akan membuat surat untuk Prabu Purbaya. Siang hari itu juga, utusan Prabu Kumaradewa menuju kerajaan Sunda yang kita kenal dahulu dengan nama Karang Sedana. Dan pada pagi hari berikutnya, utusan itu diterima oleh Prabu Purbaya. Baru dua hari Prabu Kumaradewa tiba meninggalkan Karang Sedana. Indah Prasta mencari gara-gara. Aku harus menyelidikinya ke sana dan mencegah peperangan itu. Baiklah, kau boleh kembali ke Indra Prasta. Katakan, aku telah menerima pesan junjunganmu. Berangkatlah segera. Baik, tuanku. Hamba permisi. Bila ah, bilakah Kanda akan berangkat ke sana? Secepatnya, Dinda. Karena dalam surat ini, Paman Prabu mengatakan ia akan melakukan penyerangan besok pagi. Aku akan menemui Paman Patih serta pengurus istana untuk mengabarkan kepergian kita. Engkau temuilah Paman Saka beritahukan tentang kepergian kita. Baiklah, Kanda. Prabu telah menggerakkan kekuatannya Kawali. Benar, Paman. Paman Prabu Kumaradewa dari Kawali mengabarkan dalam suratnya. Oh, aneh. Mengapa bisa begitu? Ada apakah, Paman Saka? Mengapa Paman kelihatan terkejut? Apa ada sesuatu yang aneh? Uh, iya, Gusti. Sesungguhnya lah, sebelum hamba tiba di Karang Sedana ini, hamba telah bertemu dengan Gusti Prabu Pancar Dungu dan Gusti Ratu Seruni. Mereka di sana menyampaikan keluhan mereka tentang sikap negara-negara tetangga, yaitu Kawali dan Dadali Putih. Yang mana sikap kedua kerajaan itu menyudutkan Prasta dalam jalur tata niaga perdagangan. Indra Prasta memang menyiapkan kekuatan bala tentara. Tetapi Gusti Ratu Seruni belum menghendaki pecahnya perang hanya karena hal-hal yang sepele. Tetapi ah, jika memang pertempuran telah pecah di perbatasan Kawali dan Indra Prasta, pastilah itu karena pihak lain, entah dari Kawali atau pihak ketiga. Hmm, aneh. Tetapi oh, kami di sini mengenal baik kebijaksanaan dari Paman Kumara Dewa. Tetapi Kawali dan Dadali Putih telah bersikap tidak terpuji dengan menutup jalur tata niaga dari dan ke Inka Plasta dengan mengadakan penjagaan di sekitar perbatasan mereka. Benar. Itu adalah satu-satunya kesalahan Paman Kumara Dewa dan Paman Tunda Dadali. Karena itu, Kanda Prabu Purbaya akan menyelesaikannya dengan mengadakan pertemuan antara Prabu Pancar Dumung dengan Prabu Tunda Dadali dari Kerajaan Dadali Putih dan Prabu Kumaradewa dari Kawali. Oh, sayang sekali. Belum lagi pertemuan itu terlaksana, sudah pecah ketegangan yang ada. Oh, sebentar lagi, aku bersama Kanda Purbaya akan pergi. Jika tuanku berkenan, Hamba ingin menyertai tuanku berdua menuju perbatasan Kawali Indraprasta. Aku rasa Kanda Purbaya tidak berkeberatan. Ah, bersiaplah, Paman. Aku akan memberitahukan Kanda Purbaya tentang rencanamu yang akan ikut bersama kami. Terima kasih. Beberapa saat kemudian, dari gerbang kota Raja Kerajaan Sunda berderap tiga ekor kuda menuju arah utara. Mereka adalah Prabu Purbaya bersama dengan Permaisurinya Surinya Cempaka dan juga Raden Palawakuna. Tujuh tahun yang lalu, aku berjalan di muka mereka dengan gagah dan dada tengadah. Aku mengantarkan mereka, membawa mereka, melindungi mereka bagaikan dewa penyelamat. Tetapi sekarang semuanya telah berubah. Mereka yang lemah dan merupakan buruan yang berlari penyusup ketakutan. Kini adalah seorang maharaja besar yang menguasai 12 negara di tanah Pasundan ini dan memiliki kesaktian yang tiada terkira tingginya. Aku yakin dua remaja di hadapanku adalah bukan manusia biasa. Mereka adalah manusia pilihan dewa. Paman Saka. Paman Saka. Uh, uh, ada apa tuanku? Uh, maaf, hamba sedang asik melamun. Kita berhenti dulu di sini. Hup! Kemudian, Prabu Purbaya dan Cempaka turun dari atas kudanya. Mereka saling berpegangan tangan kemudian memejamkan mata. Desis rapalan mantra terdengar halus di ujung bibir mereka. Dan beberapa saat kemudian, tubuh keduanya pun lenyap dari pandangan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-26 dengan judul Layu yang Terkembang yang dipersembahkan oleh PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.